in kuntu ana fa'altu Dalika jika aku ya Allah melakukan hal ini Karena mencari wajahmu Maka hilang kalah kesusahan kami ini Maka Hilang Maka eh, Fanfurijat lahum furjah Maka terbukalah untuk mereka Sedikit terbuka dengan itu mereka bisa melihat asma langit. Kemudian orang yang kedua berkata, Ya Allah, sebenarnya aku mempunyai dua orang tua. Keduanya sudah tua, kabiron dan sudah tua. Namun aku tidaklah memberi minum malam hari. Lihat footnote. Hubuk asyurbu bil asi minum di sore hari. Sebelum kedua orang tuaku. Tidaklah aku memberi minum sebelum kedua orang tuaku, aku minumkan pada ahlan, pada istriku, pada malan, tidak pula budak-budakku. Man di sini maknanya budak. Fana abi telah syajar, maka pada satu hari jauhlah telah syajar mencari kayu bakar yang nah, aku alami maka aku tidaklah kembali alihima memenuhi kedua orang tuaku sampai keduanya sudah hidup maka aku peraskan susu untuk keduanya untuk susu malam keduanya kalau aku dapati keduanya sudah tidur maka aku tidak mau untuk memberi minum susu ini sebelum keduanya tidak mau berikan kepada istriku ataupun budak-budakku maka tetaplah aku dalam keadaan gelas ada di tanganku aku menunggu bangunnya keduanya sampai terbitlah fajar. maka bangunlah keduanya dan minum susu keduanya Ya Allah jika aku melakukan hal ini karena semata-mata mengharap wajahmu maka hilangkanlah manah nufihi min hadis sajarah min hadis sakharah batu besar yang menutupi kami ini. Maka terbukalah batu besar tersebut, akan tapi mereka belum bisa keluar darinya. Kemudian orang yang ketika berdoa, ya Allah sesungguhnya tu ujarak, aku punya beberapa pekerja, mempekerjakan beberapa buruh, dan kuberikan pada mereka upah mereka masing-masing kecuali satu orang. Tahukah Allah, dia meninggalkan e, upah yang menjadi haknya dan dia pergi lalu aku investasikan, lalu aku kembangkan upahnya sehingga kasrat min amwal menjadi harta yang banyak. Maka pak dahin pada satu hari dia datang menemuiku dan mengatakan, "Wahai hamba Allah, bayarkanlah untuk upahku dulu." Maka aku berkata padanya, "Semua yang kau lihat adalah upahmu. Ada unta, ada sapi, ada kambing dan ada rakib, ada budak." Maka dia mengatakan Ya Allah Allah janganlah engkau mengejek aku Maka aku katakan Aku tidak mengejekmu Fa'akhadahu kullahu Maka dia mengambil semuanya Fastaqahu lalu dia giring semuanya Dia bawa semuanya Dan dia tidak tinggalkan syai'an sedikit pun Ya Allah jika aku melakukan hal ini Karena semata-mata mengharap wajahmu Maka hilangkanlah Safrut anna manahnu fihi Kesusahan yang kami alami maka tepuklah batu besar tersebut maka mereka bisa keluar berjalan maka mereka mereka ini berdoa kepada Allah lil amal dengan menyebutkan amal soleh karena amal soleh adalah akdam ma yatawassal bil abdu ma yatawassal bil abdu alat yang seagung-agung alat yang digunakan oleh seorang hamba untuk bertawasul pada Allah dan menghadapkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah Kali anahu ada karena Allah menjanjikan untuk mengabulkan mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan akan memberikan tambahan kepada mereka karunianya. Maka hukum Rob berdoa, Rob mengatakan berdoa kepada Allah saya kabulkan. Maka mereka mereka berdoa kepada Allah beribadah dengan ibadah yang mereka kerjakan kepada Allah untuk Allah dan dengan perbuatan yang diperintahkan berupa amal soleh dan permohonan dan merendahkan diri. Maka semisal dengan tiga kisah orang ini apa yang disebutkan dari Al-Fudail bin Iyad Iyad Footnote Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashir At-Tamimi seorang yang zuhud al ibadah seorang yang sibqah meninggal tahun 187 Hijriah dia terkena penyakit kesulitan untuk buang ayah kecil lalu dia berdoa bihubi ia ya Allah dengan sebab cinta kepadamu hilangkanlah kesusahanku ini Fafurija anhu maka hilangkanlah kesusahannya demikian disebutkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia demikian pula doa seorang perempuan yang berhijrah yang Allah hidupkan kembali anak laki-lakinya ketika dia berdoa ya Allah sini aku beriman kepadamu dan Rasulmu dan aku berijah di jalanmu maka dia memohon pada Allah supaya Allah menghidupkan anaknya dan Allah hidupkan anaknya ya footnote disebutkan oleh al qadiyat dalam kitabnya Ashifa dari Anas wa amsalu dzalika dan hal-hal yang semisal dengan itu dan berdoa dengan uh, dan tawasul dengan amal sholat itu adalah sebagaimana doanya orang-orang yang beriman. Merok kami sehingga kami mendengar seorang penyeru yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yunadilil iman yang menyeru untuk beriman isi seruannya berimanlah kalian pada Rob kalian maka kami pun beriman maka wahai Rob kami ampunlah dosa-dosa kami hapuslah kesalahan-kesalahan kami dan maafkanlah kami bersama orang-orang yang baik Rabbana wa atina ma wa'atana ya Allah berikanlah kepada kami apa yang kau janjikan pada kami atas Rasulmu dan jangan kau hinakan kami pada hari kiamat inna kala tuhlikul engkau tidak akan menyelisih janji nah, di sini ada doa dengan menyebutkan amal kebaikan Rabbana eh, fa'amanna wa ya kami kami telah beriman Maka berdoa kepada Allah dan tawasul kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan larangannya dan melakukan apa yang dia cintai dan beribadah dan melakukan ketaatan adalah sejenis perbuatan itu sejenis hal di atas Roja dalam rangka berhak kasih sayang Allah dan merasa takut dari siksa Allah Bersoalullah dan memohon kepada Allah dengan nama dan sifat Allah sebagaimana doa yang Nabi ajarkan. As'aluka aku mohon kepadamu bahasanya untuk segala puji. Engkau adalah zat memberi nikmat, pencipta langit dan bumi. Atau dalam metode yang lain, karena engkau adalah Allah yang Esa yang tempat bergantung yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada satu pun yang sebanding denganmu. Dan doa semacam ini adalah mimpi sabuk dalam berdoa dengan menyebutkan sebab. Karena status Allah sebagai Al-Mahmud orang yang dipuji, Al-Manan yang memberikan karunia, yang tadi maka menuntut minat tahu supaya Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dan menuntut ihsan Allah berbuat baik pada hamba-hambanya sehingga yuhmadu alaih sehingga dia dipuji karenanya dan keadaan Allah sebagai zat yang esa as-samad alazilam yalid walam yulad itu menunjukkan yang tadi menunjukkan tawahudahu fi di keesaan Allah dalam masalah somadia tempat bergantung maka dia maka Allah adalah asaid al maksud ada seorang adalah pemimpin yang dituju yang menuju ilahi padanya semua, semua manusia untuk memenuhi hajat mereka. Kemudian Al-Mustarna dialah yang dimintai agar memberi kecukupan amat siwa sehingga tidak membutuhkan yang lain. Sedangkan semua yang lain membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lahi nabim anhu. Sedangkan yang lain itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wadah dan ini adalah sebabun sebab untuk terwujudnya apa yang diinginkan. Dan lafal-lafal doa tadi yang terdengar mengandung makna al-iksam ala Allah bi asma'i wa sifati. Bersumpah di hadapan Allah dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Adapun untuk hadis Abu Sa'id, aku meminta kepadamu dengan hak-hak orang yang memohon kepadamu dan hak jalanku ini. Maka hadis ini adalah hadis yang diatkan oleh Atiyah Al-Ufi dan fihi dha'fun pada dirinya dikelemah. Artinya hadis ini ta'if. Akan tapi seandainya diandai-andaikan sebutihi sahihnya hadis ini, maka kita katakan doa ini adalah min hadal bab adalah sama dengan bab ini termasuk dalam hal ini karena orang ini memohon dengan janji Allah yang akan mengabulkan permohonannya orang-orang yang memohon. Fa'inah hak haqqa sa'ilin maka haknya orang-orang yang memohon maka alaih kewajiban Allah untuk mengabulkannya dan haknya orang-orang yang taat adalah Allah memberikan pahala kepadanya fasu'alulahu maka permohonan kepada Allah ini adalah permohonan kepada Allah Wata'at dan ketaatan adalah sebab terwujudnya ijabatihi wa ijabatihi Allah mengabulkan doa dan memberi pahala. Bahwa minta wasul bihi maka ini adalah termasuk tawasul pada Allah dan menghadapkan diri kepada Allah dan mencari sebab dengan Allah. Seandainya kita andaikan bahasanya kalimat ini mengandung bersumpah atas di hadapan Allah, maka ini adalah bersumpah dengan misalnya salah satu sifat Allah. Karena mengabulkan doa dan memberi pahala adalah termasuk perbuatan Allah dan Eh, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu seandainya di sini sahih maka pihak kisah ilina alaika ini berdoa memohon menagih janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan orang doanya orang-orang yang berdoa. Sedangkan pihak ilmam saya hada maka ini adalah menagih janji Allah untuk memberi pahala kepada orang-orang yang taat. Maka ini nah, berdoa memohon dengan sifat Allah. Sehingga hadis tadi asal kabiha kisah ilin itu semisal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Aku berlindung dengan ridhamu dari kamu dan aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu dan aku berlindung bika denganmu mingkat dari hukumanmu aku tidak bisa menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri maka ini di ada isti'azah dengan ridha Allah dengan sifat Allah dan mohon perlindungan tidaklah boleh dengan makhluk sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dan para imam yang lain oleh karena itu hadis di atas di antara dalil yang disebutkan ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya firman Allah itu bukan makhluk. Karena terdapat dalam hadis yang sahih dan yang lainnya dan kitab sahih dan yang lainnya Nabi saw Alaihi Wasallam karena yakul sering berdoa aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan. Dan mereka para ulama al-sunnah mengatakan istihadah tidak boleh dengan makhluk. Kita berarti firman Allah bukan makhluk. Ini dalil di atas dalil al-sunnah bahasanya firman Allah bukan makhluk adalah hadis a'udzu bikalimatil tamma min syarri ma khalaq. Fa'arada ba'dun labdul mu'afah maka Allah roda mendatangkan ayelan, mendatangkan bantahan sebagian orang ya, dengan lafaz mu'afa dalam hadis tadi sebagai mu'afa tiga metongku batik. Mereka mengatakan katanya ya, mak ini ini bukan sifat. Maka kata jumhur al-sunnah berarti ada khilaf jumhur ahli sunnah al mu'afah itu minal af'al maafnya Allah itu adalah termasuk perbuatan Allah dan jumhur muslimin ahli sunnah dan yang lainnya mengatakan bahasanya perbuatan Allah itu ada pada diri Allah sesungguhnya sang pencipta itu bukan makhluk dan ilah menjadi pendapat jumhur Hanabila eh, dan juga juga jumhur Syafi'iyah dan Malikiyah ini juga perkataan eh, ulama-ulama uh, uh, murid-muridnya Abu Hanifah ini adalah ucapan mayoritas ahlul hadis demikian juga ini adalah pendapat Sufia dan sejumlah sekelompok beberapa kelompok dari ahlul kalam dan ahli filsafat mereka semua mengatakan apa bahwasanya nah, eh, ina Allah, qa'imatun bihi perbuatan Allah itu pada, ada pada diri Allah. Bihada yahsul al-jawab maka dengan inilah maka kita bisa memberikan jawaban amma audat datu untuk bantahan yang dibawakan oleh Mu'tazilah dan semacamnya minal Jahmiyah dari Jahmiyah nakdon dalam rangka untuk membantah karena sini ahli isbat orang-orang yang menetapkan nama dan sifat untuk Allah min ahli hadis yaitu ahli, eh, ahli sunnah demikian juga mayoritas ahli kalam asifatiyah ahli kalam yang menetapkan sifat yaitu eh, menetapkan lima sifatiyah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Minal Kulabiyah itu Kulabiyah, ini mutakalimah sifatnya adalah Kulabiyah, As'ariyah, Karamiyah dan yang lainnya. Sifatiyah itu artinya adalah orang yang menetapkan sifat atau alul ibad Lihat footnote 2 tentang Jahmiyah. Jahmiyah adalah pengikut Al-Jaham bin Sufwan. Dia adalah satu kelompok sesat yang mu'atilah yang tungkir mengingkari semua nama dan sifat Allah. Demikian juga di antara kita jamiah adalah mereka berkeyakinan bahasanya manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Ini Jabariyah dan surga dan neraka keduanya adalah fana dan di antara akidah jamiah adalah iman itu adalah sekedar mengenal Allah dengan hati saja inilah akidah pokok jamiah yaitu taktil kemudian jabariyah kemudian murjiah dan meyakini surga dan neraka itu panas. Kemudian kulab adalah pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kulab al-Fattan. Gimana akidah kulabiyah? Kulabiyah menetapkan mengakui adanya nama dan sifat untuk Allah. Namun mereka menetapkannya dengan menggunakan metode ahli kalam, bukan karena dalil, namun karena logika. Oleh karena itu Pak Al-Sunnah menilai kulabiyah minal mutakallimah ahlil isbat ahlil kalam yang menetapkan sifat mereka kulabiyah ini mencocoki ahlu sunnah dalam banyak masalah-masalah akidah bahkan mereka kulabiyah ini dalam masalah takdir asma ya asma wal ahkam asma wal ahkam itu tentang siapa itu mukmin dan siapa itu orang kafir atau status dosa, pelaku dosa besar ini pemasaran asma wal ahkam asma di sini maksudnya adalah nama iman dan nama kufur ahkam ya nanti konsekuensinya kalau beriman itu gimana kalau ahli orang kufur itu gimana maka dalam masalah takdir demikian juga dalam masalah asma siapakah eh, siapakah itu mukmin dan siapa itu orang kafir maka Khulafiyah akrab lebih dekat pada ahli sunnah daripada asyairah Kemudian As'ariyah adalah pengikut Abu Hasan al-As'ari Aladinahum ala madhabihi Yang mereka mereka ini mengikuti mazhabnya Abu Hasan al-As'ari Sebelum Abu Hasan sendiri kembali ke akidah ahli sunnah Wahum dan As'ariyah ini berjumlah secara umum tidaklah menetapkan sifat untuk Allah kecuali tujuh sifat saja. Dan mereka mentakwil sisa sifat-sifat Allah yang lain dengan takwilan dengan otak-atik akal. Birahmi meskipun di dinusus terdapat nas nah, dari Quran dan Sunnah tentangnya. Semacam mereka menolak bahkan takwil untuk wajah, tangan, dan sifat-sifat yang lain alat isabatat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah. Misalnya, yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya dalam dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asairah ini yuafikun mencocoki ahlu sunnah dalam mayoritas usulul i'tiqad. Dasar-dasar akidah. Ada selain masalah sifat dan beberapa perkara yang e, lembaran di telah cukup untuk menyebutnya yaitu masalah iman demikian juga masalah kalam dan masalah Quran maka penyimpangan asa'irah dari al sunnah bukannya dalam asma wa sifat tapi juga dalam masalah iman dalam dalam kalamullah dan dalam Al-Quran Alarumi meskipun Abu Hasan al azhar sendiri telah kembali pada akidah al sunnah bagaimana dijelaskan dalam kitab al ibana akan tapi akidah yang pertama layak zalu tidak tinti matbu'an diikuti banyak orang kemudian karamiyah ya adalah pengikut Muhammad bin Karam dan karamiyah berkeyakinan bahasanya Allah itu adalah berkala mujassimah, berkala mutasyabihah. Mereka adalah orang yang hulu dalam isbat untuk karamia. Ya. Wa ta'ala mahalul hawadis Dasmi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat lil hawadis untuk hal-hal yang baru Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Sekat memiliki berat Dan mereka meyakini bahasanya Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki meskipun tidak mencipta dan tidak memberikan rezeki. Walaupun dan karomia ini dalam masalah iman memiliki pendapat akidah yang mungkar yaitu menetapkan bahasanya iman hanyalah semata-mata ucapan lisan. Baik karena meskipun orangnya tidak memiliki tasdik dengan hati Artinya mereka menjadikan orang munafik sebagai orang yang beriman. Nah, ahlu sunnah, demikian juga kulabiyah dan seterusnya, istadal berdalil bahasanya firman Allah bukan makhluk. Fa'ina sifat idha qamat bimahalin ada hukmuha ala dhalikal mahali la, la ala khairihi. Maka jika sifat itu komat bimahalin ada pada suatu tempat ada hukmuha maka sifat tersebut eh, eh, ketentuan untuk sifat tersebut kembali kepada tempat itu tidak pada yang lainnya Mata sofabihi dan yang bersifat Eh, dan dia yang bersifat adalah tempat tersebut bukan yang lainnya. Faidah Allah maka contohnya jika Allah menciptakan lima hal untuk satu tempat manusia misalnya. Allah menciptakan Allah ciptakan lima hal untuk manusia ilmu ilmu atau kudrotan dan kemampuan atau harokotan dan gerak atau semacam itu karena huwa alim bi al qadir bi maka yang punya ilmu adalah manusia yang punya sifat ilmu adalah manusia yang punya sifat mampu adalah manusia dan yang bergerak adalah manusia dan tidak boleh mengatakan bahasanya Allah lah yang menggerakkan gerakan tersebut walau al-alim al-qadir tidak pula boleh kita katakan bahasanya Allah lah yang tahu dan Allah yang kuasa sebagaimana tahu dan kuasa makhluk. Bal bima qama bihi minal ilmi wal qudrah. Ya, Allah itu memang tahu, namun bima qama bihi minal ilmi wal qudrah dengan ilmu dan kuasa bihi yang ada pada Allah, bukan pada makhluk. Kalau karena qad khalaqa kalaman maka jika Allah menciptakan firman, perkataan pada selain Allah semacam pada pohon yang menurut akidah Jamiyah pohon inilah yang memanggil Musa. Pohon satu pohon di, di Gunung Tursina Allah menciptakan kalam menurut akidah Jamiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam pada pohon yang ada di Gunung Tursina dan itulah yang memanggil Musa. Pohon itulah yang memanggil Musa. Jika demikian, maka pohon itulah yang punya sifat kalam, bukan Allah. Maka itu firman dan perkataan pohon bukan perkataan Allah. Fatakunu sajarah maka pohon itulah yang mengucapkan kepada Musa ini an Allah. Dan seandainya mengikuti akidahnya Jahmiyah, niscaya apa yang Allah ciptakan berupa Allah membuat julus kulit dan tangan itu bisa bicara, intok, dan al-hasaq krikil itu bisa bertasbih wa takwibul jibal takwib lihat tempat tempat tasbih dan bertasbihnya gunung dan yang lainnya ada jadi firman Allah bagaimana Al-Quran, Taurat dan Injil bahkan jadilah semua kalam yang ada di alam semesta ini adalah firman Allah karena Allah adalah pencipta segala sesuatu maka konsekuensi daripada akidah jamiah adalah kululiyah. Nah, konsekuensi dari akidah jamiah adalah kululiyah. Wahada dan demikian qad tazamahu telah konsisten dengan akidah tersebut ya penulis kitab Al-Fusus yaitu Ibnu Arabi As-Sufi dan semacamnya dari min haula yaitu mereka-mereka orang-orang Jami'ah berakidah hululiyah dan itihadiyah yaitu Ibnu Arabi lihat footnote lima gelarnya Muhyiddin namun sangat jauh gelarnya dari namanya Mumin, Muminuddin ya betul Ibnu Arabi Muhammad bin Ali nama aslinya Muhammad bin Ali At-Ta'i orang Andalus orang Spanyol ahli filsafat ahli kalam mulhid orang sesat bin Fidolalah pemimpin kesesatan di antara dai wahdatul wujud bahkan teladan orang-orang yang wahdatul wujud nasallallahu salamah mati pada tahun 638 di kota Damaskus Apa itu hululiyah dan apa itu itihadiyah? Akidah hululiyah yang dimaksud akidah hululiyah adalah orang-orang yang berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya bertempat pada makhluknya sebagaimana air bertempat di wadah air, di ember. Sehingga Allah Subhanahu wa taala zat Allah lah ada di setiap tempat Maha tinggi Allah dan apa yang mereka katakan uluwan kabira tinggi tingginya Sedangkan inti itihadiyah adalah akidah yang mengatakan bahasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya dan bercampur dengan makhluknya sebagaimana air bercampur dengan tanah jadi lendut. Sehingga wujud Allah itu sama dengan wujud makhluk. Artinya wujud itu hanya satu yaitu wujud Allah. Ini perbedaan hulul sama itihadiyah. Kalau hululiyah itu seperti air di ember. Maka demikian Allah di makhluk. Ada pada makhluk namun tidak bercampur, cuma memakai tempatnya makhluk, pinjam raga. Ya, memakai raganya makhluk Bagaimana air di ember nah, itu hululiyah kalau itihadiyah itu lebih parah lagi kalau itihadiyah seperti lumpuh air bercampur dengan tanah atau seperti susu dicampuri air atau seperti garam dicampurkan ke air nah ini itihadiyah hmm, melebur jadi satu Walqal fil hulul dan perkeyakinan jika uh, hulul ataukah berkaitan dengan itihadiyah mak ma'aluhuma wahid, ujung-ujungnya sama. Baik akidah hulul ataupun ahlul itihad itu ujung-ujungnya sama. Intinya sama. Dan akidah hulul dan itihadiyahnya adalah akidah hulat sufia mayoritas ekstrem sufi dan ahli filsafat yang ekstrem Contohnya Ibnu Arabi, Ibnu Saba'in, Al-Halat, Tilmisani dan yang lainnya. Jadi akidah Jahmiyah berkaitan dengan kalam itu kata Jahmiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam hmm. di makhluk Misalnya untuk Musa Allah menciptakan kalam di satu pohon di gunung Tursina, kemudian pohon itulah yang mengucapkan inani an Allah. Dan itu adalah firman Allah. Kata mereka. Pohon itulah yang memanggil Musa dengan mengatakan inani an Allah. Namun kata mereka ini adalah firman Allah. Maka bantahan orang-orang yang menetapkan bahasanya Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk yang merupakan apa, pendapat ahlul hadis yaitu ahlu sunnah dan mayoritas ahlul kalam sifatiyah maka <clears throat> mereka membantah hal ini dengan menetapkan kaidah inna sifat idza qamat bi mahal ada hukmuha ala dzalikal mahalla ala ghairihi jika ada satu sifat itu ada pada satu tempat maka sifat tersebut adalah milik yang punya tempat bukan yang lainnya bukan yang lainnya misal Allah menciptakan manusia putra Allah Allah menciptakan manusia itu punya kemampuan untuk bergerak maka itu gerak siapa? Jawabannya gerak manusia, bukan gerak Allah. Dan kalau jamiah mengatakan apa? Konsekuensi dari akidah jamiah tentang masalah kalam tadi, konsekuensinya mereka harus mengatakan kemampuan manusia untuk bergerak adalah kemampuan Allah, kudratullah. Kemudian ketika Allah menciptakan ilmu pada manusia, maka konsekuensi daripada akidah jamiah tentang masalah kalam, mereka harus mengatakan ini adalah ilmu Allah gitu dan seterusnya itu konsekuensi jika mereka konsekuen tuh jika mereka konsekuen karena yang jadi pokok akidah mereka adalah masalah kalam mereka katakan bahasanya Allah menciptakan kalam pada pohon dan kalam itulah yang memanggil Musa namun kalam pohon ini adalah kalam Allah kalam pohon kalamullah. Nah, maka dibantah dengan al sunnah konsekuensi perkataan kalian wahai jahmiyah ya, konsekuensi perkataan kalian Allah ciptakan pada manusia ilmu pada diri manusia Allah beri sifat Allah ciptakan sifat tahu maka tahu ini tahunya siapa tahunya Allah bukan tahunya manusia maka jika konsekuen dengan akidah yang berkata tentang masalah kalam mereka harus mengatakan ini adalah tahunnya Allah manusia Allah beri kemampuan untuk kemampuan untuk bergerak dan yang lainnya maka ini kudrah siapa kudrah manusia atau kudrah Allah jika mereka konsekuen dengan akidah mereka tentang masalah kalam maka mereka harusnya mengatakan ini kudrah Allah dan seterusnya sehingga jika orang-orang Jahmiyah itu konsekuen dengan akidahnya tentang masalah kalam, maka harus berakidah hulul wal itihad. Berarti manusia bicara ini adalah bicaranya Allah, kemampuan uh, orang bergerak, maka itu bergeraknya Allah, e, punya kudrah kemampuan-kemampuan Allah dan semuanya Allah semua. Jika mereka konsekuen dengan akidah mereka. Bahasanya itu adalah dinisbatkan kepada Allah meskipun itu pada makhluk. Meskipun itu adalah ciptaan Allah pada makhluk. Nah, sebagian jamiah itu tidak menerima konsekuensi ini, sebagian mereka menerima konsekuensinya demikian. Nah, jadilah Jahmiyah, Hululiyah, Itihadiyah, Ibnu Arabi dan yang lainnya. Ini awal kesesatan mereka karena mereka tidak menerima kaidah ini bersifat sifat jika ada pada satu tempat maka sifat tersebut jadi sifat yang punya tempat bukan sifat yang menciptakannya dan bukan sifat yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan faedah tadi bahasanya anak sifat ida komat bihal mahal ada hukmuha ala dalikal mahal ala ghairihi ini dibantah oleh Mu'tazilah gimana bantahan Mu'tazilah odat maka Mu'tazilah maka Mu'tazilah mendatangkan bantahan dengan apa? dengan sifat al-af'al dengan perbuatan-perbuatan Allah semisal adil dan ihsan. Kata mereka, fa'inau yukal maka kita katakan innahu adilun. Sesungguhnya Allah itu adalah adil. Muhsinun adalah orang yang berbuat baik. Bi adli khalqihi bi ghairihi. Dengan keadilan makhluk Allah pada yang lain. Wa ihsani khalqihi bi ghairihi. Eh, dan berbuat baiknya makhluk pada yang lain. Faat kala zalika maka itu menjadi satu hal yang muskil bagi orang yang ber, berakidah laisa lillahi fi'lun qaimun bi Allah tidaklah memiliki satu perbuatan yang ada pada zat Allah. Bahkan perbuatan Allah wal maf'ul al munfasil anhu, bahkan perbuatan Allah itu adalah objek dan sesuatu yang terpisah dari zat Allah. Dan tidaklah perbuatan Allah mencipta kecuali makhluk Wa amman taradal qaidah adapun e, alusunnah yang taradal qaidah yang memperlakukan kaidah ini untuk semua sifat baik sifat e, zat uh, ataupun sifat af'al maka mereka mengatakan sesungguhnya perbuatan Allah itu qaimatun bi tetap ada pada zat Allah perbuatan Allah itu ada pada zat Allah akan tetapi objek yang objek dan makhluk itulah yang terpisah dari zat Allah. Fafakun maka alusuna membedakan antara al khalqu wal makhluk. Perbuatan mencipta, perbuatan Allah mencipta dan objek yang Allah ciptakan. Fatarada daliluhu maka alusuna fatarada daliluhu dalilnya itu berlaku untuk semua wastaqoma dan tegaklah dan luruslah dan benarlah dalil ahli sunnah Maka orang yang kebingungan dengan akidah Mu'tazilah, dengan bantahan Mu'tazilah adalah orang yang punya keyakinan laisa lillahi fi'lun qaimun bihi. Allah eh, Allah tidak ada perbuatan. Ini tidak Allah tidaklah memiliki perbuatan yang perbuatan itu ada pada zat Allah. Kata mereka perbuatan Allah itu adalah objek Perbuatan Allah itu sama dengan objek hmm. Objek perbuatan Perbuatan Allah sama dengan objek perbuatan yang itu terpisah dari di luar zat Allah. Sehingga perbuatan mencipta itu sama dengan makhluk itu sendiri, ciptaan itu sendiri. Maka orang yang punya kaidah semacam ini maka akan kebingungan ketika Mu'tazilah mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah muhsin zat yang berbuat baik disebabkan makhluk itu berbuat baik kepada yang lain. Wah, jelas ini juga. Ihsanul khalqihi fi ghairi di mana ini? Kok kalau jadi muhsin kok ihsanu membalas hmm? Allah itu punya sifat muhsin karena makhluk berbuat ihsan dengan yang lainnya. Nah, makanya ringkasnya adalah e, kaidah al-sunnah Biasanya perbuatan Allah itu ada pada diri Allah dan al-sunnah membedakan antar perbuatan dan objek perbuatan antara mencipta dengan objek ciptaan itu berbeda. Wal maksuduna kembali kepada pokok permasalahan. Dalam hadis tadi Nabi minta perlindungan dengan maafnya Allah dan maafnya Allah dan hukuman Allah. Padahal tidak boleh minta perlindungan dengan makhluk. Maka Nabi berdoa dengan menyebut perbuatan Allah Nah ini sama persis dengan memohon kepada Allah dengan perbuatan Allah yaitu dihi mengabulkan doa dan memberi pahala. Waikan al bimakhlukin ya. Dan Allah tidaklah boleh diminta ya, dengan makhluk Dimohon dengan makhluknya Ini bukan makhluk Karena kita memohon dengan perbuatan Allah yang mengabulkan doa dan perbuatan Allah yang memberi pahala. Adapun ulama yang mengatakan lais al ilabi tidak boleh berdoa memohon kepada Allah kecuali dengan Allah, <clears throat> maka ini tidaklah melarang berdoa dengan menyebut sifat Allah. Bagaimana sumpah tidaklah disyariatkan kecuali dengan Allah. Bahkan dalam hadis yang saya dari Nabi, Nabi mengatakan barang siapa yang bersumpah maka setelah dia bersumpah dengan Allah atau dia. Dalam Tirmidzi, karena siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik kata Tirmidzi hadis hasan. Meskipun demikian maka bersumpah dengan sifat Allah semacam kemuliaan Allah, umrullah dan semacam itu yaitu sifat-sifat yang sabata Nabi Shallallahu alaihi wasallam al yang terdapat hadis yang sahih bahasanya Nabi bersumpah dengannya itu tidaklah termasuk bersumpah dengan selain Allah. Li'anna lafzal khair karena yang namanya khair selain itu kat yuradubi terkadang maknanya adalah sesuatu yang mubayyin berbeda dan yang terpisah. Oleh karena itu, salaf tidaklah salaf dan demikian juga para imam tidaklah menggunakan istilah Al-Quran dan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain sebagai selain Allah. Sebagaimana mereka juga tidaklah secara mutlak mengatakan bahasa Al-Quran dan sifat-sifat Allah yang lain adalah bukan Allah. Gimana? Walam yutliku alaihi dan mereka tidaklah uh, memberikan alaihi untuk Allah anak uh, eh, anak bahasa sifat-sifatul laisat ghairihi bukalah selain Allah. Lian lafzal ghaib fihi ijmal karena kata-kata selain itu adalah kata-kata yang yang global. Apa makna ghair dalam bahasa Arab? Pertama, ghair bahasa Arab bisa maknanya adalah al-mubayyin al-munfasil. Ya. sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda dan, dan terpisah. Hmm. Masjid itu bukanlah jalan, selain jalan. Ya. al-masjid ghairu tariq. Itu terpisah, lain. Jadi maksud terpisah di sini adalah pala sifat al mausof maka dia adalah bukan sifat untuk yang punya sifat. Au ba'duhu dakhilan fil pak ghair atau sebagiannya termasuk dalam lafat gair, Sebagian mausof itu Eh, maka tidak uh, maka tidaklah sebagian mausuf itu termasuk dalam setelah gair. Yang kedua, kot ya, yuradubi terkadang makna gair selain itu adalah mayukin tasawuruhu. <clears throat> Terkadang makna gair adalah sesuatu yang mungkin untuk bisa dibayangkan. Duna tasawuri huwa khairun lahu. Bukan membayangkan sesuatu yang bukanlah bayangkan sesuatu yang buat sesuatu tersebut khairun lahu berbeda dengan sesuatu tadi. Fayakunu khairan pihak dari istilah maka ya, ada ada pengertian selain dengan istilah dengan maksud semacam ini. Jadi ketika ulama salaf ditanya apakah sifat Allah itu adalah Allah ataukah sifat Allah itu bukan Allah? Maka mereka tidak menerima, tidaklah mengatakan sifat Allah itu adalah Allah, tidak pula berani mengatakan sifat Allah itu bukan Allah. Maka salaf dan sairul a'imah apakah Al-Qur'an itu Allah ataukah Al-Qur'an itu bukan Allah? Maka mereka mengatakan bahasanya itulah <clears throat> kami katakan Al-Qur'an itu Allah namun juga tidak pula kami katakan Al-Qur'an itu bukan Allah. Jika yang dimaksud dengan bukan Allah itu adalah mubayyin dan munfasil. Jadi Al-Quran itu adalah lepas dari zat Allah, maka kami katakan Al-Quran, nah, kami menolak kalau mengatakan Al-Quran itu adalah bukan Allah. Karena Al-Quran adalah sifat Allah, adalah firman. Firman Allah, perkataan Allah, dan perkataan Allah itu ada pada zat Allah maka jika yang dimaksud dengan kata-kata ghair Al-Quran itu bukan Allah Itu maksudnya adalah Al-Quran itu terpisah dari zat Allah Maka kami menolak ini Karena akidah kami Karena akidah al-sunnah Bahasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Dan firman Allah ada pada zat Allah Namun nah, Dari makna dari yang kedua dan jika yang dimaksud bahasanya Al-Quran itu bukan Allah, maksudnya adalah Al-Quran itu mungkin untuk tasawuruhu dibayangkan Berbeda dengan pembayangan Berbeda dengan Bisa dibayangkan di, bisa dipahami yang bukan pemahaman terhadap zat Allah maka iya Oke, dimaksud Al-Quran itu bukan Allah Maksudnya adalah maksud yang kedua Satu hal yang mungkin Untuk di ditasawurkan Satu hal yang mungkin untuk bisa dibayangkan Satu hal yang mungkin untuk bisa digambarkan ya Kita bisa bayangkan Al-Quran duna tasawwir ma huwa khairun lahu maka misalnya manya ini adalah Quran coba kita kita telaah adalah sesuatu yang mungkin uh, eh, Quran adalah sesuatu yang mungkin mungkin untuk tasawur membayangkan Al-Quran kita bayangkan dunia tasawuri lima bukan membayangkan Allah buah yang Allah tersebut khairun lahu berbeda dengan Al-Quran bukan membayangkan zat Allah yang zat Allah itu khairun lahu berbeda dengan Al-Quran maka benar maka kita menerima bahasanya Al-Quran adalah Zairullah Jadi maksud adalah kita bisa bayangkan dengan pembayangan yang itu berbeda dengan dengannya maka iya Misalnya kita ambil contoh yang lain. Hmm, Safron gemuk. Safron gemuk. <clears throat> itu apakah gemuknya sapron itu bukan sapron ataukah ataukah sapron itu sendiri? Maka apa yang dimaksud dengan bukan sapron jika yang dimaksud bahasanya gemuknya sapon itu di luar sapon, ini ada badan sapon dan ini ada gemuknya sapon, maka kita tidak setuju kalau kalimat yang mengatakan nah, gemuknya sapon itu bukan sapon. Kita nggak setuju. Karena gemuk itu ada pada sapon. Nggak setuju ya. sama. <laughs> ada orang mengatakan gemuknya satron itu bukan satron. Jika yang dimaksudkan gemuknya satron itu terpisah dari satron, ini ini badan satron, ini gemuknya satron, maka kita tidak setuju dengan kalimat bahwasanya gemuknya satron itu bukan satron. Namun, jika yang dimaksud gemuknya sapron itu bukan sapron, maksudnya adalah kita bisa membayangkan gemuk yang gemuk ini adalah satu hal yang kita bayangkan beda dengan pembayangan kita terhadap Saffron nah, maka iya gemuknya Saffron itu bukan Saffron ya, karena kita membayangkan gemuk kita punya bayangan tentang masalah gemuk dan itu berbeda dengan dengan Saffron tasawuf yumkin tasawuruhu duna tasawurin ma huwa khairun lahu adalah jika yang dimaksud adalah dengan selain itu adalah sesuatu yang mungkin untuk dibayangkan dengan pembayangan berbeda dengan tasawuri ma dengan pem, berbeda dengan pembay, apa, eh, dengan pem, pembayangan kayak contoh kesatuan tadi ma yumkin tasawuruhu adalah mungkin untuk membayangkan gemuknya Satron duna tasawuri mahwa yang berbeda dengan membayangkan sabun itu sendiri yang sabun itu ghairun lahu berbeda dengan gemuk maka iya ya, jika ya, jika gemuknya sabun ini maksud bukan sabun ini maksudnya adalah kita bisa membayangkan tersendiri kegemukan sabun tanpa sabunnya <clears throat> maka iya. Namun kalau maksudnya adalah secara realita, secara realita gemuknya sabun itu di luar sabun maka bukan. Namun jika cuma dalam tasawur, cuma dalam bayangan, kita membayangkan gemuknya sabun itu berbeda dengan sabun, maka iya. <clears throat> Maka kata-kata bukan itu bukan itu bisa berkaitan maksudnya adalah realita dan bisa maksudnya sekedar tasawuf tasawuf ya cuma sekedar bayangan cuma dalam pikiran saja jika kalimat gemuknya sabun itu bukan sabun maksudnya adalah realita di sana ada sebuah realita gemuknya sabun yang bukan bukan sabun maka kalimat ini tidak benar karena realitanya sabun gemuknya sabun itu ada di dalam sabun tapi yang jika yang dimaksudkan adalah sekedar tasawur, sekedar kita membayangkan gemuknya sapur, gemuknya sapron itu berbeda dengan sapronnya, ya maka ya benar biasanya gemuknya sapron itu bukan pohon Maka gair yang pertama adalah dalam tataran realita, sedangkan gair yang kedua dalam tataran tasawur. Hmm? sifat bukan zat dan tadi alusuna nggak mengitlakan sifat bukan zat namun apa yang dimaksud bukan di situ yang dimaksud bukan itu apa ditafsir dulu makna yang mana ya berarti nggak mutlak Walihada tanaza'a alun nadar Oleh karena itu para peneliti berselisih tentang Musamal ghair Apa yang dimaksud dengan ghair Wanisa fizalika lafzi perselisihan tentang masalah itu adalah perselisihan semu. Walakin bisa berbeda lika akan tapi dengan sebab tersebut terjadilah fi masail sifat berkaitan dengan masa sifat minas subuhat e, terjadilah berbagai kerancuan layan jali yang tidak bisa gamblang tidak bisa jelas kecuali dengan mengetahui mawaqa'a fi alfat minat istirahat wa ibahamat mengetahui al-istirab wal ibahmat ketidakjelasan wal istirab dan banyaknya makna yang ada pada satu lafaz Kama sudah bagaimana telah dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Ini kata Syekhul Islam, Ahlul Nazar yaitu Ahlul Kalam itu berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan selain. Selain itu apa? Yang dimaksud selain itu apa? Ringkasnya Ringkasnya nah ini tadi dengan membagi makna selain. Udah selesai. Maka orang itu akan paham apa itu selain dengan apa? Dengan mengetahui istirahat makna ganda yang ada pada selain. Walihada yufarok oleh karena itu patut dibedakan antara ucapan asifat ghairudat sifat Allah itu bukan dari Allah dan antara ucapan sifat Allah itu bukan Allah. Jika orang itu mengatakan sifat Allah itu bukan Allah, maka perkataan nomor dua ini adalah batil. Karena musamma ismillah karena yang karena yang namanya Allah termasuk di dalam kata-kata Allah itu semua sifat-sifat Allah. Maka kalimat sifat Allah itu bukan Allah itu kalimat yang mungkar. Karena semata-mata nama Allah tercakup di sana semua sifat-sifat Allah. Berbeda dengan kalimat sifat Allah itu bukan zat Allah. Maka ini benar. Sifat Allah itu bukan kata Allah. Dikhilafin musamad zat beda dengan ya, zat karena zat Allah tidak ter, tidaklah termasuk dalam zat Allah sifat sifat sifat Allah. Walihada la yuqal Oleh karena itu tidak boleh Orang mengatakan sifat Allah itu adalah tambahan untuk Allah. Itu tidak boleh. Namun boleh mengatakan sifat-sifat Allah itu adalah tambahan untuk zat Allah. Adalah tambahan untuk zat Allah. Li'an al-murad karena yang dimaksud dengan tambahan di sini anah bahasanya sifat-sifat Allah itu zaidatun tambahan lebih dari atau al-musbitun apa yang ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan minadat al mujarodah mereka menetapkan satu zat yang mujarodah bebas dari sifat ya, maka kalimat karena melihat makna ghair tadi maka sifat Allah itu bukan Allah itu kalimat yang keliru tapi kalau sifat Allah itu bukan zat Allah, maka itu kalimat yang benar. Dan kalimat bahasanya sifat Allah itu adalah tambahan untuk zat Allah itu adalah kalimat yang benar. Karena yang dimaksud zat di sini adalah zat yang mujarodah anis sifat. Sifat Allah adalah tambahan untuk zat Allah. Ini kalimat yang benar. Karena zat yang dimaksudkan di sini adalah zat yang mujarodah anis sifat. Sedangkan Allah, ya, untuk Allah itu sendiri, maka ada derajat yang punya sifat disifat lazimah dengan sifat yang selalu menyertai zat Allah. Maka istilah Allah tidaklah mencakup zat yang bebas dari sifat aslan sejak asalnya. Dan itu pun walaupun mungkin wujud dari kata tidak mungkin adanya hal tersebut yaitu Allah derajat tanpa sifat. <clears throat> Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ketika mendebat jamiah kami tidak mengatakan Allah dan ilmunya, Allah dan kuasanya, Allah dan cahayanya. Yang kami katakan Allah dengan ilmunya, Allah dengan e, kuasanya dan Allah dengan cahayanya. Huwa ilahun wahid, ada sesembahan yang esa. Kenapa? Karena kalau menggunakan kata-kata wa seakan-akan wa itu yufidu taghayyur ya, yufidu taghayyur menunjukkan beda berarti ilmu Allah itu beda dengan Allah padahal kata-kata Allah itu mencakup ilmu mencakup ini semata-mata kata-kata Allah setelah Allah itu sudah mencakup semua sifat-sifatnya ilmu kuasa dan seterusnya Namun yang benar adalah Allah dengan ilmunya, Allah dengan kuasanya dan seterusnya. Maka ada dan telah dirinci hal ini di tempat yang lain. Kalau mau diteruskan nanti bisa kepanjangan. Kemudian berkaitan dengan bantahan, ada ucapan manusia as'alul as'aluka wa birahim, aku mohon kepada dengan Allah dan rahim dan kiroah ahli kiroah yang mengatakan tas'alu nabi wal arhami kalian saling meminta dengan nama Allah dan Rahim maka ini adalah satu hal yang benar satu hal yang boleh karena ini adalah kita tasabub adalah menyebutkan sebab Fa'ina rahim karena ikatan kekerabatan itu tujuh menyebabkan, mengharuskan adanya sila, adanya hubungan baik. Ya, tak tadi dan sila itu menuntut agar seseorang itu menyambung kekerabatan maka permintaan orang yang meminta dengan rahim pada orang yang lain adalah ia tawasul ilaihi maka dia bertawasul dengan orang lain dengan sesuatu yujibu tahu yang mengharuskan orang tersebut untuk menyambung kekerabatan yaitu kekerabatan yang ada di antara keduanya maka ini bukanlah iksan karena termasuk e, menyumpai wala mimba bitawasul dan juga bukan termasuk tawasul dengan perkara yang tidak men yaqtadil matlub akan mewujudkan apa yang diinginkan. Bahkan yang tawasul dengan sesuatu yang akan mewujudkan apa yang diinginkan. Semacam tawasul dengan doanya para nabi, tawasul dengan ketaatan, dan tawasul dengan bersalat kepada para nabi. Semisal ini adalah apa yang dilihatkan dari Abdullah bin Ja'far dia mengatakan anaknya Ja'far berarti keponakannya Ali mengatakan kuntu idza sa'altu Ali ya jika aku minta sesuatu sama Ali radul anu syai'an sesuatu lalu dia tidak memberi sesuatu yang aku minta maka pinter anaknya keponakannya Ali ini dia berkata pada pamannya bihaqi Ja'far ila tanihi dengan hak Ja'far bukankah Ja'far adalah kakakmu maka berilah aku apa yang aku minta tadi fayu'tinihi maka dia kemudian memberi apa yang aku minta Oka makal atau sebagaimana beliau katakan Fa'ina badanas maka sebagian orang mengira bahasa yang perkataan semacam ini dalam babil iksam adalah al-iksam ala Allah atau atau al-iksam ala Ali bijafar dengan Jaba, Ja'far atau semisal perkataan aku meminta kepadamu dengan hak para nabi dan semacam itu walai sakadalik dan tidak demikian bahkan Ja'far adalah saudara Ali dan Abdullah adalah anaknya Ja'far walahu maka Ja'far punya hak alaihi yang menjadi kewajiban Ali yaitu hak usilah hak untuk disambung kerabatannya Fasilatu Abdullah maka menyambung hubungan dengan Abdullah bin Ja'far berarti menyambung hubungan dengan bapaknya yaitu Ja'far dan terdapat dalam hadis sesungguhnya birul walidain yang paling hebat adalah ayat sila rojul ahla wuddi abihi ada seorang anak itu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya pada antak ya, ya wala setelah bapaknya meninggal dunia Setelah muslim kemudian dalam hadis yang lain namun ini hadis yang taif Ina mimpiri himasnya termasuk berbakti pada dua orang tua ketika kedua orang tua telah meninggal adalah mendoakan keduanya, memohon ampun untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, minta dihimas setelah matinya keduanya, dan menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang punya kekerabatan dengan keduanya. Jatuh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad nomor Taif. Walau karena seandainya ucapan Abdullah bin Ja'far tadi minan sab alladzi dhannuhu dan termasuk perkara yang mereka sangka yaitu al-iksam ala Allah tentu permintaan Abdullah bin Ja'far kepada Ali dengan menyebut hak Nabi, hak Ibrahim, Al-Khalil dan semacamnya itu lebih baik daripada meminta dengan hak Ja'far. Karena Ali radhiallahu anhu ila ta'dimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah e, mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah dan mengabulkan permohonan orang yang menyebut nama Rasulullah min asra lebih cepat minhu dibandingkan Ali untuk menyambut e, memenuhi permintaan orang yang menyebut selainnya. Namun karena masalahnya adalah berbeda. Lakin baina maknayain akan tapi farkun ada perbedaan di antara dua hal tersebut. Fa'ina sa'il bin Nabi karena orang yang meminta dengan menyebut nama Nabi talibun bihi mutasabibun bihi maka dia meminta dengannya dan mencari sebab dengannya fa'ilam yakun fidalika sabab fi fidalika asababu fidalika sabab mayak tadi selamat lubihi maka jika dalam sebab yang dia sebutkan eh, tidak ada pada sebab tersebut satu hal yang menuntut untuk terwujudnya apa yang dia inginkan walakana mimma yuksam bihi dan itu bukanlah termasuk <coughs> iksan maka permintaan tadi adalah permintaan yang sia-sia Jadi ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.